بسم الله قال المؤلف في كتابه الأخبار الصحيحة في أحكام صيام رمضان الفصل الثاني لا يجب التطبع fil qadha. Maka ini adalah pasal yang kedua dari bab al qadha. Di mana di pasal yang pertama telah kita sebutkan hukumnya membayar qadha adalah wajib maka di pasal yang kedua, la yajib at-tatabbu fil qada. Apa maknanya? Tidak diwajibkan dalam membayar qada itu harus tatabbu, maknanya berurutan. For example, seseorang melaksanakan safar di bulan Ramadan tiga hari. Atau dalam keadaan sakit di bulan Ramadan sepekan. Maka yang safar melaksanakan tiga hari di dalam safarnya yang berat, maka dia makan dan minum. Dan orang yang sakit sepekan dalam keadaan sakit yang lumayan keras, maka dia berbuka karena badannya lemah. Maka dalam pembayaran kodok orang yang safar tiga hari tadi, tidak mesti dia membayarnya tiga hari berturut-turut. Maka dibayar hari pertama, harus setelah itu hari kedua, harus setelah itu hari ketiga. Dan orang yang berpuasa, kemudian berbuka dikarenakan sakit tadi pun, kami misalkan, tidak mesti dalam sepekan dia dalam keadaan sakit pun berturut-turut. Dibayar hari pertama, harus kemudian dengan yang kedua, kemudian yang ketiga terus. Ini dinamakan dengan at-tatabu fil qada. Maka di sini tidak ada yang mewajibkan untuk tatabu. Berarti gambarannya bagaimana? Bagi orang yang sakit tadi sepekan bisa jadi dia mengkodok kebetulan bersama saudara-saudaranya di ma'had puasa Senin Kamis. Maka saudara-saudaranya di ma'had berpuasa sunnah, dia meniatkan wajib membayar kodok. Maka setiap Senin, Kamis, dia ikut puasa. Sehingga dalam waktu tiga pekan dia sudah membayar enam. Dan diselang-seling Senin, kemudian masuk Selasa, Rabu, tidak puasa, Kamis, berpuasa wajib. Berarti sudah dapat dua. Sepekan lagi, Senin, puasa, saudara-saudaranya berpuasa sunnah, dia membayar wajib, maka dibayar tiga. Kemudian yang keempat, keempat nanti hari Kamis. Seperti itu terus menerus. paham paham al-masalah? Idan la yajib at-tatabu fil qada. Ma makna tatabu fil qada ya Hudaifah? Di surah al makna tatabu fil qada. endakum yakni wasil, terus menerus, tidak ada jeda. Hada makna tatabu. Wa masaltu rajulin indahu salasa ayam. Wa rajul marid indahu usbu. idan al qada huna la yajib tatabu Walakin idza amkana an yatatabba hada afdal. Nakul min bab afdoliyah saja. Sebaiknya memang utang kepada Allah cepat untuk dibayar. Wasari'u ila magfirati min rabbikum. Dan Allah berfirman fastabiqul khairat. Maka di sini permasalahan atau tabuk hanya afdoliyah saja. Adapun hukumnya tidak wajib. Maknanya, jika seseorang membayar puasa enam hari, hari Senin dibayar, Selasanya tidak, Rabunya tidak, Kamis dibayar, itu tidak menafikan pengkodoan puasanya, tetap dihitung. Adapun yang berpendapat harus tatabu, maka harus terus menerus. Jika tidak terus menerus, berarti batal. Seperti membayar kafarah. Kafarah untuk jima finahar Ramadan. Maka pasal ini, kalau sudah jelas maka ketahuilah bahwa para ulama telah terjadi ikhtilaf di dalam masalah ini menjadi dua madhab yang mas'ur. Al-madhabul awal yang berpendapat di wujud at-tatabu. Ay ada mutafrik fil kodok. Tidak boleh selang-seling di dalam kodok. Harus dia itu terus. Yang puasanya sepekan maka sepekan terus. Tidak boleh diselang-seling. Dibayar dua, kemudian masuk kepada hari berbuka. Dua hari berbuka, dibayar lagi yang dua lagi jadi empat. Kata mereka, tidak boleh. Ada mutafrik fil kodok. Dan ini dinukilkan kepada pendapat sebagian para sahabat katanya. Seperti datang dari Ibnu Umar, Disebutkan anahu kana ya'muru qada' Ramadan mutatabi'an. Bahwa ada riwayat dari Ibnu Umar dulu dia memerintah untuk membayar kodok itu dalam keadaan terus menerus. Maka Afar ini datang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Saibah dan Abdul Razak dari jalan Ubaidillah An-Nafi' An Ibnu Umar. Mahaluh sahih karena Ubaidillah man Ibnu Umar Al-Umari wa huwa imam. Maka datang dari Ibnu Umar dulu dia memerintahkan membayar kodok itu mutatabi'an dan diikuti oleh Ibrahim An-Nakhai dan asar Ibrahim An-Nakhai juga sahih. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Saibah dari jalan Al-A'mas an Ibrahim. Disebutkan kanu yakulun kodok Ramadan tatabu. Bahwa dulu di zamannya membayar Ramadan itu dengan tatabu. Dan jalan yang lain dari Thauri, dari Mansur, dari Ibrahim. Tanpa jalan Al-A'mas. Yang jelas keduanya sahih karena Al-A'mas pun di sini dia meriwayatkan dari Asbatinas padanya atau tidak? Hmm? Baik. Berarti datang dari Mansur dan datang dari Al-A'mas. Saling menguatkan. Kemudian datang pula dari sahabat yang lain yang berpendapat tidak diwajibkan tatabu dari para sahabat juga. Maka telah sahih dari sahabat seperti datang dari Abi Hurairah dan Ibnu Abbas. Maka keduanya mengatakan laba sabi kodok Ramadan mutafarriqo. Tidak apa-apa mengkodok Ramadan itu dengan selang-seling mutafarriqo dimakna selang-seling sekarang dibayar, besok berbuka, besoknya lagi dibayar, besoknya lagi berbuka, tidak apa-apa. Yang jelas dia segera membayar hutang kepada Allah Jalla wa'ala, maka ini perkara yang sangat dianjurkan. Maka ada pun asar dari Ibnu Abbas dan Abi Hurairah ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Saibah dan Abdul Razak serta ada darqutni dari jalan Ibnu Jurayj an Atha an Ibni Abbas wa Abi Hurairah. Maka sanadnya semua rijalnya Tikot, Ibnu Juraid Mudallis, namun periwayatannya dari apa Ibnu Abi Robah, Yahtamil alat pisol. Dikarenakan min asbatinas dari Atok. Berapa tahun Ibnu Juraid duduk dengan Atok? Isrin sana, riwayat samanta asr sana, yang jelas duduk dengan tahun yang lama. Maka lihat para ulama di zaman dahulu tidak sembarangan mengambil ustadz, tidak sembarangan mengambil syekh. Maka mereka tidaklah belajar kecuali telah diperiksa gurunya itu dari segi ilmu, dari segi agamanya, dari segi akhlaknya. Maka orang-orang terdahulu tidak sembarangan seperti orang di zaman sekarang. Ada dai-dai subhat memberikan kajian di masjid, oh kesempatan datang dai dari Pekanbaru jauh. Dai Subhat. Akhirnya masjidnya ramai. Oh datang dai Roja dari Jakarta. Akhirnya masjidnya ramai. Oh datang dai dari partai-partai tertentu. Maka ayo kita ramaikan. Tidak ada sistem belajar seperti itu. Maka sistem belajar seperti itu akan membahayakan kepada dirinya. Maka oleh sebab itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Abi Hurairah Almaru ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Bahwa seorang itu tergantung agamanya dari teman dekatnya. Maka jika dia belajar kepada orang-orang yang rusak agamanya, maka agama dia pun akan rusak. Maka harus selektif mencari teman dan mencari guru. Maka oleh sebab itu Ibnu Sirin diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam mukaddimahnya. Inna hadal ilmu dinun. Inna hadal ilma dinun dukum aman tak ta'khuduna dinahu. Bahwa menuntut ilmu ini adalah bagaikan mencari agama. Maka tidak sembarangan seseorang berguru ikuti pengajian kalau pengajian yang mengajak kepada sufiah, ya, pengajian yang mengajak kepada pemikiran khawarij, mencela pemerintah dan mengkafirkan pemerintah, maka dia akan mengikuti sehingga permasalahan menuntut ilmu itu adalah agama. Maka tidak sembarangan murid-murid untuk mengambil ilmu dari guru-gurunya. Harus diperiksa siapa gurunya. Ini ucapan Ibnu Sirin di riwayat yang lain juga dikatakan kunna la nas'alu anil isnad falamma waqa'atil fitnah qalu sammulana rijalakum bahwa dulu kami dalam periwayatan hadis tidak menanyakan tentang as-sanad. Siapa di sanadnya tidak. Di zaman dulu. Di zaman Islam tidak berpecah. Selama Islam itu satu. Dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya. Namun setelah mulai ada perpecahan. Di sana ada Khawarij yang memberontak kepada Utsman dan Ali. Dan di sana ada kelompok Al-Qadariyah dan di sana ada kelompok yang beriktizal dari Al-Hasan Al-Basri. Baik Wasil Ibnu Atau ataupun siapa? Amr Ibnu Ubaid. Maka mulailah dipertanyakan dari mana sanadnya. Faidha kana min ahli sunnah fayu'khadu hadithahu. hadisahu, hadithuhu. Wa idza kana min ahli bid'ah falam yu'khadu hadithahu. Maka jika sanatnya itu dari ahli sunnah diambil. Namun jika sanatnya ada rawi yang agamanya rusak, maka dibuang. Mencari dari rawi-rawi yang dari ahli sunnah. Maka dulu Atta Ibnu Abi Rabah, imam, muhadis sunni, salafi. Dari zaman dulu tidak ada salafi ya Karena dia mengikuti salaf. Al-Muhim dia mengikuti Nabi dan mengikuti sahabat. Maka atau imam, muhadis, ahli sunnah, mumpuni ilmunya, maka Ibnu Jurej imam di zamannya. Tidak tanggung-tanggung, dia belajar dari atau sekitar 20 tahun. Diriwayat 18 tahun. Maka inilah kunci kesuksesan. Seseorang yang menuntut ilmu ilmu. Adapun menuntut ilmu, mulai dari kecil dia rohal, duduk di ma'had ini, ah bosan. Pindah ke ma'had yang lain, sama-sama ahli sunnah. Katanya di sana muridnya banyak, rame. Pas datang ke sana ribut, tidak bisa belajar, pindah lagi. Dua bulan duduk, pindah. Pindah ke pondok yang lebih sunyi, lebih dalam, di dekat hutan. Maka tinggal di sana dua bulan Ah, terlalu sepi. Terus akhirnya bagaimana dia menuntut ilmu? Dinamakan rohal. Tukang pindah dari pondok ke pondok akhirnya tidak jadi. Karena mulai masuk kepada sistem dua bulan dia mulai setoran hafalan, mulai mengikuti gurunya, kemudian terputus. Pindah guru lagi. Pindah setoran lagi. Kemudian seperti itu terus menerus tidak jadi. Dan ini kami lihat banyak di mana-mana penuntut ilmu seperti ini tidak jadi. Justru yang jadi itu pertama dia selektif mencari guru. Wah, ini imam muhadid. Tidak sembarangan ilmunya. Ya sudah. Duduk belajar di situ. Meskipun sudah meninggal imam muhadid ini masih ada murid-murid yang lainnya yang setaraf dengan syekh yang besar ilmunya maka Belajar terus di sana. Tidak berpindah-pindah kecuali boleh berpindah setelah memang mendapatkan ilmu yang dia dapati. Maka berpindah dari guru ke guru pun ada bagusnya. Meskipun lebih baik duduk dengan satu guru, tapi ada bagusnya. Agar apa? Pertama, agar tidak taklid. Karena ternyata apa yang dia duduk dengan gurunya yang pertama ternyata berbeda dengan pendapat gurunya yang kedua. Setidaknya ada sudut pandang yang berbeda. Namun bagi para beginner, pemula agar tidak rohal, tidak menuntut ilmu dari ma'had ke ma'had, mencari eksperimen, belajar. Tidak kami nasihatkan. Maka di sini apa Ibnu Abi Rabah mulazamah dengan afwan Ibnu Juraid mulazamah dengan Atha 20 tahun akhirnya dia menjadi imam besar. Dan begitu pun dari para tabi'in yang mengikuti pendapat Ibnu Abbas dan Abi Hurairah, Sa'id Ibnu Jubair dan Atha dan Mujahid dan Tawus annahum kanu la yarawna ba'san bitafriq qada Ramadan. Maka mereka tidak memandang kewajiban untuk membayar Ramadan itu dengan tatabu. Asar ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Saibah dari jalan Ibnu Ulayyah an Layth an Sa'id Ibnu Jubair wa Atha wa Mujahid wa Taus. Maka sanadnya sahih. Ismail Ibnu Ulayyah imam, Layth di sini Ibnu Sa'ad. Maka penukilan dari Mujahid, Taus dan Atha dan Sa'id Ibnu Jubair sanadnya sahih dari para tabi'in. Maka inilah dari permasalahan khilaf yang ada. Lalu mana yang rajih? Yang rajih adalah seperti disebutkan oleh penulis di dalam bab la yajib at-tatabu fil qadok. Tidak diwajibkan tatabu di saat membayar al-qadha. Ini yang rajih dan ini madhab al aimah al-arba'ah dari Abu Hanifah, Malik, dan juga Syafi'i dan Ahmad sepakat tidak diwajibkan akta tatabu Maka pendalilan dari ucapan yang kedua yang kita rajahkan al-bara'ah al-asliyah. Ay daliluhu bi adami dalil. Dalil an mada? Dalil bi wujub at-tatabu. Maka dalilnya yang membolehkan untuk at tafrik diselang-seling dengan tidak adanya pendalilan yang mewajibkan kepada permasalahan membayar puasa dengan At-tatabu. Ini dia pendalilan ucapan yang pertama. Adapun pendalilan ucapan yang afwan, pendalilan ucapan yang kedua yang boleh tafrik. Adapun pendalilan ucapan yang pertama yang mengharuskan tafrik, maka mereka beristidlal dengan beberapa hadis. Hadis yang pertama datang dari Aisyah Qalat nazalat sa'idatun min ayamin ukhar mutatabi'at. Fasakotor mutatabi'at. Disebutkan oleh Aisyah pertama turun Al-Quran sa'idatun min ayamin ukhar mutatabi'at. Pertama turun ayat Al-Quran maka wajib bagi yang mengkodok Ramadan agar membayar di hari yang lain ada tambahan mutatabi'at. Membayarnya itu dengan Terus menerus. Mutatabiat. Fasakotot mutatabiat. Kemudian dihapuskan ayat mutatabiat. Sehingga mutatabiat tadinya ada di Al-Quran. Kata Aisyah. Kemudian dimansuh. Maknanya dihapuskan oleh Allah. Sehingga tidak wajib mutatabiat. Ini pendalilan dari Pendapat yang pertama. Beristidlal dengan hadis ini. Maka hadis ini barakallahu fikum yang datang dari Aisyah dikeluarkan oleh Abdul dan ada rukutni di dalam sunannya. dan juga Al Baihaqi semuanya dari jalan Ibnu Juraid an Ibni Syihab an Urwah an Aisyah. Maka Ibnu Juraid di sini mudallis. Meriwayatkan dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah. Dihukumi oleh Hadarukutni hada isnadun sahih. Maka kita katakan hadis ini sahih seperti diucapkan ada rukutnya dikarenakan telah datang atas rih di riwayat Abdul Razak. Maka inilah kepentingan mengumpulkan riwayat. Di riwayat-riwayat yang lain disebutkan An Ibni Jurej, An Ibni Syihab. Namun di riwayat Musannaf Abdul Razak disebutkan Ibnu Jurej hadatsani Ibnu Syihab. Maka riwayat yang hadatsani dengan tasrih di sini menjadi sahih maka wajah pendalilan bahwa lafaz mutatabiat di sini dalam keadaan mansuh. Maka asal dari Al-Quran itu jika dia disebutkan oleh para sahabat mansuh, maka itu adalah dalil. Karena mereka yang paling mengetahui daripada kita. Dan permasalahan ini bukan saja dipahami oleh Aisyah saja. Bahkan oleh sahabat yang lain. Seperti dari Ibnu Abbas. Di saat dia memberikan fatwa kepada orang yang membayar kodok di bulan Ramadan, maka dikatakan yakdihi mutafarriqo. Agar dibayar dengan mutafarriqo, tidak mutatabiat. Beristidlal Ibnu Abbas dengan ayat ini faidatun min min ukhur tanpa menyebutkan mutatabiat. Maka ini menjadi pendalilan juga bagi kita bahwa Ibnu Abbas pun memahami ayat ini bukan dari permasalahan mutatabiat. Maka asar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Abdul Razak dan Imam Ibnu Abi Saibah yang sanadnya sahih dari jalan Ma'mar an Zuhri an Ubaidillah an Ibni Abbas. An Ubaidillah ibni Abdullah ibni Utbah an ibni Abbas. Dan di riwayat yang lain disebutkan insya taba'a wa insya farraqa. Jika kamu ingin bertatabuk, tatabuklah. Namun jika kamu ingin memisahkan, maka dipisahkan. Sehingga perkaratnya bukan wajib. Maka ini jawaban kepada kelompok yang kedua. Dan jawaban yang lain Baro'atul asliyah dengan ayat yang sering kita ulang. Mafarot nafil kita bimbing syait. Tidak ada dari Al-Quran ini yang terlewat kecuali telah dijelaskan. Dan Allah berfirman, nazalna alaikal kita تِبْيَانًا likuli syait. Dan kami menurunkan kepada kamu, wahai Muhammad, Al-Quran itu penjelas dari segala sesuatu. Maka berkata Mujahid, "Wa nazalna alaikal kitaba tibyanan likuli syait, ayat ma'amarabihi wa manaha anhu." sanadnya hasan, maka ini juga pendalilan dari pendapat yang pertama. Pertama dari asar Aisyah bahwa kalimat mutatabiat dihapuskan dan ini hujah selama sanadnya sahih. Karena Aisyah lebih tahu dari kita tentang ayat Al-Qur'an, mana yang dihapus dan mana yang tetap ada. Dan dipahami pula oleh para sahabat yang lain di saat membaca ayat ini dikatakan bolehnya untuk mutafarriqah. Tidak wajib tatabu. Tidak wajib berturut-turut. Kemudian kita katakan tadi baru asli ya maknanya apakah tidak ada hadis yang mempermasalahkan tentang permasalahan ini? Kita jawab ada hadis yang membahas lafaz-lafaznya khusus tentang permasalahan atatabu. Namun, kenapa dikatakan daliluhu bi adami dalil? Dalilnya dengan tidak adanya dalil? Jawabnya dikarenakan dalil-dalilnya baik. Maka telah datang hadis marfu di dalam matan an Abi Hurairah Diriwayatkan oleh Imam Ad-Darukutni dan Al-Baihaqi yang mana disebutkan di dalam matan dari Abi Hurairah, "Mangkana alaihi saum Ramadan yasrudhu wala yaqtahu." Berkata Abu Hurairah dari Nabi katanya, Barang siapa yang membayar kodoh maka dia itu yasrudhu. Makna yasrudhu dibayar terus menerus. Wala yaqtahu tidak boleh dipotong-potong. Tiga hari langsung dibayar tiga hari. Lima hari langsung dibayar lima hari. Tidak boleh terputus. Ini dinisbatkan kepada Abi Hurairah dari Nabi. Diriwayatkan oleh Hadarukutni dan Al-Bayhaqi. Maka mahalu hadal hadis. Hadis ini hadis yang doif. Jalannya bertumpu kepada Abdurrahman ibnu Ibrahim anil Ala ibni Abdurrahman an Abihi an Abi Hurairah. Maka berkata ada rukutnya Abdurrahman ibnu Ibrahim do'iful hadis. Dan berkata Al-Bayhaqi Abdurrahman ibnu Ibrahim Madani qad Yahya ibn Ma'in wa Abdurrahman wa Abu Abdurrahman An-Nasa'i wa Darukutni. Maka di sanadnya ada Abdurrahman ibnu Ibrahim didoifkan oleh ibnu Ma'in dan An-Nasa'i dan Ad-Daruqutni. Maka hadis ini hadis yang doif. Karena Abdurrahman ibnu Ibrahim dia adalah Al-Qas. Telah didoifkan jumhur ulama. Meskipun ada sebagian ulama yang sedikit memujinya. Dan yang menjadi umdah, mereka yang menjarah, terutama menjarah dengan tafsil. Maka jarah mufassar, Aula mina tausik, al-mubham. Misalnya para ulama ada yang memujinya saduk. Seperti Abu Zur'ah dan Imam Ahmad mengatakan dia hadisnya pas-pasan. Namun berkata Abu Hatim laisa bil qawi rawa hadisan mungkara anil ala. Maka dia itu hadisnya tidak kuat. Dan dia meriwayatkan hadis-hadis yang berkesendirian dari al-ala. Maka ini nas dalam pendoifan hadis ini terutama di dalam sanad ini Abdurrahman Ibnu Ibrahim meriwayatkan dari Ala ibnu Abdurrahman dari bapaknya dari Abi Hurairah. Maka ucapan Abu Hatim lebih mengena karena dinamakan jarah yang mufassar. Menjarah Abdurrahman Ibnu Ibrahim dari segi hafalannya yang rusak terutama meriwayatkan dari Al-Ala dan di sini dia meriwayatkan dari Al-Ala Ibnu Abdurrahman. Maka ucapannya kita ambil lebih terdahulu daripada orang-orang yang mentausiknya. Yang mentausiknya ataupun yang menghasankannya. Seperti Imam Ahmad dan Abu Zur'ah. Maka jarah ini jarah yang mufassar. Sebagai penjeda di dalam pembahasan rawi ini. Ucapan Abu Hatim. Maka hadis ini kata Abu Hatim hadis yang berkesendirian, yang mungkar. Maka lafad ini tidak diriwayatkan oleh sahabat yang lain dan jalan-jalan yang lain kecuali dari jalan Abdurrahman ibnu Ibrahim dari Al Ala dari bapaknya dari Abi Hurairah dan periwayatan Abdurrahman ibnu Ibrahim dari Ala dipermasalahkan oleh para ulama. Maka hadis Abi Hurairah hadis yang baik. Maka dari sini kita tidak menoleh kepada hadis Abi Hurairah yang doif. Kemudian datang dari subhat mereka dari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata mangkana alaihi saum Ramadan falyasumhu muttasilan wala yufriqhu. Katanya datang dari Al-Khalifah Ali radhiyallahu anhu agar puasa itu dibayar terus-menerus tanpa dipisah. Maka ini asar dari Ali radhiyallahu anhu. Jika khobar ini sahih, maka seperti khobar dari Ibnu Umar yang terdahulu. Ibnu Umar memerintahkan kepada yang membayar kodok agar dia itu dalam keadaan terus-menerus. Maka di sini dari ucapan Ali. Kenapa didahulukan ucapan Ali? Karena dia khalifah. Masuk kepada hadis irbar. Alaikum bisunati wa sunatil khulafa ar-rasidin al mahdiin Alaikum bisunati wa sunatil khulafa ar-rasidin al mahdiin Maka ucapan Ali hujjah. Ini jika sahih kita ambil. Namun sayang hadis yang datang dari Ali pun hadis yang tidak sahih. Maka asar ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Saibah dan Abdul Razak dari jalan Abi Ishaq Anil Harith An Ali. Sanad yang masyhur kepada Ali An Abi Ishaq Anil Harith An Ali. Siapa Abu Ishaq? Abu Ishaq As-Sabi'i Mudallis wa Mukhtalid. Dan di sini Yarwi An Ana. Anil Harith Ma'ruf al Haris yang meriwayatkan dari Ali al Haris Al-Aqwar. al Haris Ibnu Abdullah Al-Aqwar. Maka dia seorang rawi yang hafalannya do'if dan syi'i. Maka dia seorang yang syiah. Maka hadis ini mempunyai dua penyakit. Pertama, An-Anah Abu Ishaq As-Sabi'i. Dan yang kedua, al Haris Wahuwa Sayyul Hifud. Wahuwa Syi'i kadalik. Maka pendalilan mereka dengan hadis Abi Hurairah yang marfu kepada Nabi dhaif. Man fi sanadih tadkur Abdurrahman ibnu Ibrahim meriwayatkan dari Ala yang mana di sini kata Abu Hatim periwayatan Abdurrahman ibnu Ibrahim dari Ala Ala selalu nakharah berkesendirian. Maka ditakutkan hadis ini tidak ada jalan lain kecuali dari dia. Dan yang kedua datang asar dari Ali, di sanadnya siapa? Abu Ishaq as an Al-Harith anil Ali. Berarti Abu Ishaq mudallis dan Al-Harith wa Al-A'war mudallis wa dhaif. Afwan dhaif wa Si'i. Maka inilah jawaban kita kepada mereka yang mengucapkan at tabuk Dan dari dalil mereka yang mengatakan kewajiban tatabuk juga dikiaskan kodok kepada al-ada. Dikiaskan membayar kodok ini seperti di saat diperintahkan dia berpuasa Ramadan. Maka puasa Ramadan tatabu aula. Puasa Ramadan ada Atabu. Dari hari yang pertama Ramadan sampai hari terakhir. 29 ataupun 30 jika tidak terlihat hilal Syawal maka tatabu terus Ramadan dibayar atau bukan dibayar dilaksanakan kata mereka kodok Ramadan mengikuti ada Ramadan Ramadan dilaksanakan dengan tatabu maka kodok pun harus tatabu jadi misalnya ada orang yang sakit di pertengahan bulan Ramadan di hari ke-15 sampai hari ke-20, lima hari. Maka kata mereka dalilnya hadis-hadis yang doif tadi sudah dijawab tinggal kias. Mereka mengkiaskan dengan kias kepada al-ada. Puasa Ramadan harus tatabu, maka kodok Ramadan pun harus tatabu. Maka ini lebih mudah menjawabnya bahwa mereka beristidal dengan kias. Dan kias mereka menjadikan kodok kepada al-ada. Yang harus tetabu. Di mana al-ada menunaikan ibadah Ramadan secara terus-menerus, maka kodok Ramadan pun harus terus-menerus. Maka jawabnya, di sini anna hadal kias la yaqa' liwujud al-farik bainahuma. Maka kias ini tidak bisa dibenarkan. Masuk kepada faidah usul fikih. Kenapa? Karena al-amr bil ada makrunan bayan tahdidil waqt. Alladhi yajib fihi siyam tahdidan wadhan Bahwa maknanya di sini kenapa tidak bisa dikiaskan karena perintah dalam menunaikan ibadah puasa Ramadan yang bukan kodok tetapi menunaikan, maka dia itu dibatasi oleh waktu tertentu. Seperti Allah berfirman, Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang masuk kepada bulan Ramadan dan dia dalam keadaan sehat dan tidak safar, falyasumhu wajib baginya untuk puasa Ramadan terus-menerus. Adapun mengkiaskan kodok kepada Ramadan. Yang mana Ramadan itu harus terus-menerus, maka kodok pun kata mereka harus terus-menerus. Maka ini tidak sama. Karena perintah al qodok bahkan di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan dengan nakiroh. Maknanya kodoknya itu dibayar hari-hari yang tidak mesti terus-menerus. Maka Allah menyebutkan di dalam ayat Al-Quran, Wa man kana maridon aw ala safarin faidatun min ayamin ukhor. Faidatun min ayamin ukhor. Maka ayamin di sini nakirah dengan masuknya tanwin al-waqi'ah fi al-isbat. Faidatun. Maka wajib bagi kamu untuk membayar isbat. Fi ayamin ukhor. Min ayamin ukhor. Maka ayamin nakirah fi al isbat di ilmu al-usul yufidul mutlak. Maknanya bersifat mutlak. Hari-harinya itu. Baik di kot dibayar kodoknya itu mutafarriqan ataupun mutatabiat. Maka dari sini tidak sama antara al-ada dengan al kodok dalam Ramadan. Karena al-ada waktunya hanya satu bulan itu. Harus dibayar ataupun harus ditunaikan terus-menerus. Sesuai dengan ayat tadi. Faman syahida minkum musahra yasumhu. Barang siapa yang mendapat bulan Ramadan, dia dalam keadaan sehat dan tidak safar, wajib baginya untuk berpuasa terus-menerus. Namun bagi yang kotor, Allah pun telah mengatakan fa'iddatun min ayamin ukhor. Barang siapa yang melaksanakan kodok, maka fi ayamin ukhor. Dibayar di hari-hari yang lain. Di hari-hari di sini bersifat mutlak karena nakiroh fisiat al itbat maka makna mutlak di sini mutlak baik secara tertib ataupun secara mutafarrikoh, tatabu atau mutafarrikoh, semuanya sama. Maka inilah jawaban kepada yang mengatakan bahwa mengkodok Ramadan itu harus tatabu. Jadi yang punya lima hari puasa harus dibayar lima hari berturut-turut? Jawabnya tidak. Cukup dengan atafrik. Maka ini yang bisa kita berikan di pelajaran hari ini. Tampangnya pada lapar. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Siapa yang tidak puasa? Hmm?